Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in. nusalli wa nusallim wa nubarik ala nabiyyina Muhammadin ala alihi wa sahbihi. Wa man ihtada bi hadihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumil din muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu taala. Ini sesi penutup dari kajian waris di eh, kitab manhajus salikin wa tawdih lafiqi fid din. Oleh karena itu kita menerima eh, pertanyaan-pertanyaan dari kaum muslim mengenai waris ya. Sebelum nanti kita beralih ke kitab dan pembahasan yang lainnya. Wabillahi taufik. Jazakallah khair kami sampaikan kepada Ustaz dan pendengar serta pemirsa TV Roja kita buka secara langsung sesi tanya jawab. Anda bisa menghubungi kami di line telepon 021 823 dan pertanyaan pesan singkat seperti biasa di 081317776543. Kita berikan untuk satu penelpon terlebih dahulu. Silakan. Halo. Iya, halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Dengan siapa Bapak di mana? di Gorontalo. Baik, silakan Pak Fadli. Ya, Begini Ustaz. Uh, eh, Kebetulan ibu saya meninggalkan rumah dengan ayah. Sekarang uh, warisannya rumah itu harus dibagi dengan adik saya berdua pada saat pada saat ayah meninggal itu orang tuanya tidak ada tapi pada saat sekarang mau di mau dijual uh, orang tuanya sudah tidak ada sekarang bagaimana pembagiannya Ustaz sebentar Fadli eh, Fadli halo halo iya I, ibu bapak antum sudah meninggal iya mereka tapi pada saat ayah ayah saya meninggal yang meninggal terlebih dulu siapa? Ayah saya. Ayah dulu meninggal. Ketika ayah meninggal, istri berarti masih hidup karena ya ibunya? Iya. Berarti ahli warisnya istri. Kemudian ada anak? Ada dua. Berapa orang laki-laki? Laki-laki satu, perempuan satu. Ya. Uh, orang tua dari ayah yaitu kakek masih hidup? Waktu ayah meninggal kakek masih hidup sama ibu sama ibunya. Kakek sama nenek masih hidup berarti? Bagaimana Ustaz? Iya, ibu dan bapak dari ayah masih hidup kan ya waktu meninggalkan ya? Waktu meninggal, iya. Oh iya, teh. Ini dan belum dibagi pada waktu itu rumah warisan belum ini. pada, pada ini rumah rumah ayah sendiri atau ayah bikin berdua dengan ibu? Berdua dengan ibu karena dua-duanya kerja Ustaz. Oh begitu. Porsi saham masing-masing jelas. Gimana Ustaz? porsi bagian masing-masing dari Eh, membuat rumah itu? Jelas porsinya? Uh, karena waktu itu saya masih masih kecil, jadi saya saya belum tahu kalau gak porsinya. Apa -apa, Kira-kira gaji ayah dengan gaji ibu besaran mana? Uh, besaran, waduh saya saya tidak tahu waktu itu, Ustaz. Saya, ayah saya meninggal pada saat umur saya 10 tahun. eh, Anda mana paling besar? Iya, saya paling tua. Baik, tidak masalah. Terus kemudian setelah ayah meninggal, ibu meninggal. Nah, setelah ayah meninggal, ibu ibu meninggal, sekarang rumahnya itu sudah mau dibayar. Mau dibayar maksudnya? Mau di mau di mau di kena pembebasan pembebasan anak proyek. Nah, sebentar sebentar dulu. Lahan. Ya. Uh, istri ketika ibu meninggal anak laki-laki dan perempuan masih tetap jumlahnya satu laki-laki satu perempuan? Iya iya iya masih ya. Satu anak laki, satu anak perempuan. Ah, Laki-laki dua apa satu? Satu, satu. Satu perempuan satu, juga? Satu, Iya, satu, satu. Satu laki, satu perempuan ya. Eh, orang tua dari dari ibuan tuh masih hidup waktu ketika ibu meninggal? Tidak, tidak. Udah tidak, tidak ada. Iya. Nah, ya, Berarti cuma ahli warisnya anak laki-laki dan anak perempuan satu laki-laki satu anak perempuan begitu ya? Iya. Eh. Ada yang ingin ditambahkan? Terus, mhm. terus uh, ibu saya itu menikah lagi Ustaz? Waktu ibu Halo. meninggal, waktu ibu meninggal suaminya hidup. Iya, hidup. Suaminya ada. Iya. Ya berarti suaminya ada, berarti dapat suaminya. Uh, tapi ini harta dari ayah kandung saya. Walaupun harta dari ayah kandung. Karena yang oh, bagian oh, iya. si, si suami, ketika ayah ayah anda meninggal kan suami istri kan statusnya ibu kan ya? Iya, ya. ya, ya. Nah istri ini dapat seperdelapan dari harta ayah anda, ayah antum. Iya. Terus. Nah eh, seperdelapan uh, hak ibu ini ini akan dibagi sekarang. Oh iya. Hmm, bukan seluruhnya hak antum udah. Terus yang tujuh per delapan itu kemana Ustaz? Ini akan dibagi tujuh per delapan dibagi kepada anak laki-laki anak perempuan Kemudian ibu dan bapak dari ayah Kamu kita bagi sekarang atau antum bagi dulu? ya tujuh per delapan, <laughs> tujuh per 8 itu buat buat uh, anak laki-laki ibu sama anak perempuan ibu. Uh, terus kalau bapak dan ibunya kan waktu bapak Deli, itu Bapak Deli, sebentar ya, ya, dulu ya. Kita kerjain Ustaz Ihsan ngerjakan. Nanti kalau ada pertanyaan lagi tanyakan lagi ya kalau yang belum jelas ya. Iya, iya, iya. Baik, Pak Fadli. Eh, nah. Jazakallah khair wa barakallahu fiik. Jazakallah khair. Nah. Oh, saya spidolnya dong. Spidol. Ada Syekh. Syekh. Ada usaha. Kasus pertama, suami meninggal. Ahli warisnya istri. Nah. Laki-laki satu orang, anak perempuan satu orang, bapak dan ibu. Ada bapaknya satu. Ada bapak, ibu. bagi dulu nih. sah. Ibu. Seperenam eh, juga eh, Super juga sah. Satu orang. Baik. Nah, silakan Bapak. Tiga. Ke atas, di atas. Ya? Eh, enam sah. Empat. Subhanallah, cepat lupa saya sana. Ya, ya. <laughs> Tiga. Ini dulu bagi Bapak Ibu dulu baru ada sisa. Empat. Empat. Betul, sah. Empat. Sebelas sisanya berapa? 9, 8, Saya 13. 13. 13 akan dibagi untuk 3 kan ya? Enam. Bisa? Enggak. Enggak kan ya? Nggak. 3 kali 24 boleh coba. Jadi 2. Terus 9. Laki-laki dapat perempuan dapat 13 itu 12 12 Jumlah jumlahkan sampai nggak sama nggak 72 tujuh 72 Alhamdulillah kemudian istri meninggal ya, istri itu meninggal lagi kah? ya ahli warisnya adalah suami dan dia nikah lagi satu anak laki-laki satu anak perempuan Tadi kan beliau mengatakan tidak ada anak dari istri suami kedua kan? Iya. Tidak ada anak berarti saya? Seperempat kalau ada anak. Iya, ini ini dari anak-anak yang laki. Anak istri. Tam, berarti seperempat uh, eh, yeah. Iya. Yang penting dia itu bukan anak yang hidup, anak yang meninggalnya. Karena tadi bagi warisan kalau yang meninggal. Seperempat berarti ma'it meninggalkan anak. Nah. Empat. Nah. Sisanya tiga perempat. Taib. Ya. Bagi berapa? Bagi tiga kan ya? Iya, sah. Nah, kalau tiga per empat langsung iya. aja saya san. Dua satu dua, langsung satu. Benar. Syekh. dua satu. Iya. Eh, satu. Dua. Dua satu sini satu. Ya dua. Enak. Dua satu. Satu suami satu bagi empat habis. Habis. Ya. Atau di atas empat, di atas empat. Pak Fadli silahkan lihat bagian yang catat dulu yang ini. Kalau ada foto, foto dulu. foto sehingga nggak lupa Pak Fadli silahkan. Ya. Bisa kan foto dari televisi saya? Sana? Bisa, San. Bisa. Bisa. Dari rekam ke video. Cukup kali sana ya. Kita jelaskan ya. ya. Coba. Jadi pertama, pertanyaan dari Pak Fadli di Gorontalo bahwasanya ayah beliau meninggal Ketika ayah meninggal, ya, harta yang dimiliki rumah. Tapi harta ini pun dibeli dengan istri. Nah, dibeli dengan usaha istri juga. Maka perkirakan berapa hak suami, berapa istri dari rumah itu. Dengan penentuan berapa kira-kira saham dari mereka dalam besaran gaji. Kalau gaji suami umpamanya 5 juta, gaji istri 4 eh, juta, berarti dia banding 4. Yang akan dibagi ketika suami wafat yang 5 bagian ini dari pers dari sembilan ya, dan seterusnya. Kemudian sisanya nanti adalah hak istri. Ketika istri wafat pembagiannya ini lagi. Ketika suami tadi wafat, ahli warisnya istri, anak laki-laki satu, anak perempuan satu, bapak dan ibu. Maka dibagi menjadi tujuh puluh 72. Istri mendapat 9 per dua anak laki-laki dapat dua puluh 26 per dua anak perempuan dapat tiga 13 per dua Bapak mendapat 12 per 72, Ibu mendapat 12 per 72. Ha? Yang sisa istri tadi, berarti saham istri dari besaran gaji dia tadi. Anda gajinya sama dengan suami, berarti setengah, ditambah lagi dengan sisa warisnya dia. Ha? Ini kan sudah untuk anak laki-laki sama bapak ibu suami kan sudah. Yang akan dibagi adalah hanya hak istri, yaitu 9 per 72. Ditambah dengan hak rumah dia tadi kalau dia ada saham beli rumah tadi dengan bentuk gaji dia sertakan. Jelas ini, Pak Fadli? Nah, dengan demikian, maka yang 9 per dua ditambah hak saham istri dari rumah tadi, dibagi dengan pembagian seperti ini. Ketika istri wafat, suami dia kan ada suami. Suaminya dapat seperempat, sisanya 3 per 4 adalah laki -laki, anak laki-laki dia, dua bagian, anak perempuan satu bagian. Berarti 2 per 4 anak laki-laki, seperempat anak perempuan. Berarti di sini akan naik saham kalau itu rumah adalah maka saham anak laki-laki dan perempuan akan naik dari 26 ditambah 2 per sisanya. Setengah dari sisanya tadi. Baik, demikian Pak Fadli. Mudah-mudahan sorot dulu biarkan dulu dia beliau menulis. Dan hitungan walaupun anak dari suami sebelumnya tetap tidak dapat. Ah, iya, Karena bukan suami yang meninggal. Baik. Meninggal dari istrinya, harta atau istrinya. Suami kedua maksudnya kan ya. ya. Dan suami kedua walaupun tidak memiliki anak, membawa anak-anak yang sebelumnya tetap baginya seperempat saja. Seperempat. Baik. Kecuali suami ini dengan istri ini nikah, uh, nikah barunya ini ada anak lagi. Di sini kan dia tidak jelaskan ada anak. Nah, Ustaz. Ya kami sampaikan kembali bagi para pendengar dan pemirsa TV Raja Anda bisa bertanya secara langsung di line telepon 0218236543. Kita angkat untuk telepon yang kedua, silakan. Ya halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Dengan siapa bapak di mana? Eh, saya Suprianto. Di mana Pak Suprianto? Tugu Mulyo Oki. Masya Taib, silakan Oke, oh, Palembang, Pak ya. Iya, di Palembang. Sumsel ya. Iya. Ya. E, yang saya ingin tanyakan kepada Ustaz ini. E, tadi itu yang tadi coba saya lihat apanya. Dan. Ya. Papan tadi. Sebentar, Bapak. Ya. Silakan yang 24 itu dari mana gitu loh. Angka 24 itu dari mana, kemudian angka 72 itu dari mana. Itu yang pertama. Kemudian eh. bapak dan ibu itu apa maksudnya kakek dan nenek ya? Itu aja dulu. Baik. Uh, Pak Suprianto, kakek ya. dan nenek dari si anak iya. bapak, bapak ibu itu. dari si mayat. Berarti dari an dari anak ini kakek dan nenek. Oh, Pak iya. Suprianto umpamanya ya punya anak kan ya Pak Suprianto? Iya. Iya bapak dan ibu dari kalau Pak Suprianto meninggal berarti bapak dan ibu Pak Suprianto berarti kakek dan nenek dari cucu anak Pak Suprianto. Oh iya. Makanya tidak itu adalah kita namakan dia kakek atau bapak atau itu melihat dari si mayatnya. Iya. Ya. Terus yang 24 itu dari mana Ustaz? Maaf. 24 ya dari <laughs> Pak Suprianto mungkin rekaman waris ada di internet. Benar. Diambil dari awal Pak Suprianto karena ya 24 itu adalah 1 8 dengan 1 6 e, kelipatan e, terkecil dari pertemuan 1 8 dengan 1 6 adalah 1 24 kan ya kelipatan dari 1 8 dan 1 6 ya 8 24 bisa bagi 8 kan ya Ya. 24 juga bisa bagi 6 kan ya? Iya. Ya, maka karena itu 24. Karena Terus kita akan menyamakan penyebutnya. Oh, iya. Yang 72, Ustaz. 72 <laughs> adalah sekarang yang anak laki, bagian anak laki-laki dan anak perempuan kan kan bagi tiga. tiga belas bagi tiga kan ada pecahan. Sekarang tiga dikali dengan dua puluh empat, Berapa jadinya? 3 yang 24. 3. 3 bagian anak ini Pak Suprianto, anak laki dengan anak perempuan. Oh iya, iya. Yang anak laki kan satu, anak perempuan ya. satu. Anak ya. laki iya. kan dua bagian, perempuan satu kan tiga jadinya. Iya. 13 kan kan dibagi tiga kan ya? Iya, iya. Kan nggak bisa. Ya. Maka sekarang dibesarkan lagi pen, ininya pembagiannya, berarti 3 dikali 24. Oh iya. Jadi 272 kan ya? Iya, Ustaz. Jelas Pak Prianto? Hmm, eh, Belum ya? Jelas, Pak <laughs> Prianto. Sprianto, iya, ya, Waris nggak bisa langsung, ah, Pak Prianto ikuti pertemuan yang keberapa ini? Sekarang atau dari awal? Eh, dari awal sih sebenarnya, tapi ya ada per, kadang nyangkut, kadang nggak gitu. <laughs> kadang <laughs> kadang iya. kartu itu. Ya. Coba lihat lagi rekaman di internet mungkin Pak Suprianto ya. Iya, uh, ada lagi nih Ustaz, kalau iya. is, uh, suami istri at, atau bapak ibu udah bercerai itu masih dapat nggak uh, harta warisnya Ustaz? Mereka sudah cerai lalu ketika sudah bercerai baru wafat. Iya. kan tidak, tidak saling mewarisi lagi. Oh tidak ya Ustaz. Ya. Cukup Pak. Raja Ustaz, ya. Baik. Assalamualaikum jazakumullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Ustaz, sebelum terlanjutkan, di internet ada kan rekaman, ada rekaman, rekaman dari awal kan ya. eh, nah, Artinya dari bagaimana cara mencarinya, nah. bagaimana menentukan. Nah. Karena kalau ngikutin sekarang pusing memang ada tujuh dua <laughs> dari mana, empat dari mana, Dua enam dari mana. Baik, anak kelihatan Baik. Jazakallahu khair. Demikian Pak Suprianto di Oki, barakallah fiik. Kami terima kembali via telepon di 6543. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Dengan siapa umur di mana? Dari dari Ibu Lami di Balikpapan. Ibu siapa? Bulani. Lami. Lami. Ya, Lami. Ya. Silakan, Bu. Fadol. Um, eh, saya mau nanya, saya menanya nih, Ustaz. Um, kalau oh, ibu sama bapak ini kan masih hidup. Cuma kan mereka itu punya um, anak sembilan orang. Kemudian yang dua orang ini uh, sudah meninggal, jadi yang hidup tinggal tujuh orang. Sementara yang anak laki dua orang, yang anak perempuan itu tujuh orang, tapi dua orang sudah meninggal, jadi tinggal lima orang. Eh, kemudian yang saya tanyakan ke Ustaz, uh, mereka masih hidup, cuman anak-anak yang laki itu dinikahkan dengan harta yang apa dimiliki orang tua, seperti dijualkan sapi, dijualkan tanah, gitu. anak eh, anak-anak perempuan ke, hampir tidak belum pernah mendapatkan bagiannya gitu Ustaz. Cuma nanti kalau punya suatu saat nanti untuk adilnya makanya untuk menghindarkan orang tua kami dari ketidakadilan yang mereka buat apa yang itu bakal dilakukan dengan peninggalan rumah, e, tanah, sawah gitu yang ditinggalkan oleh mereka. Apakah yang anak laki-laki telah mendapat bagian mereka sudah ada yang menikah semua pakai harta orang tua uh, yang yang satu sekali menikah dan tetap mas, uh, pakai harta orang tua. Apakah mereka setelah itu tetap mendapat bagian yang sama dengan hak yang dua kali dan hak anak perempuan atau mereka sudah tidak mendapat bagian dipotong dengan apa yang telah mereka ambil. Demikian Ustaz saya tanyakan. Ibu Lami. Kemaslahatan. Ibu Lami. Oh, iya, betul. Iya, iya, halo. Iya. Saya ulangi pertanyaannya ya. Bapak dan ya. ibu masih hidup. Uh -uh. Ketika dia menikahkan anak laki-laki, masing-masing diberikan hibah harta begitu ya, sapi dan iya. lain-lain gitu ya. Iya, iya ya. benar. Ya. Yang perempuan nggak dapat. Iya, benar. Kenapa perempuan nggak dapat? Kenapa, Ustaz? Kenapa yang perempuan tidak diberi oleh orang tua? uh, orang tua uh, anak perempuan mungkin saat itu tidak belum butuh gitu kan. Eh, Maksudnya, bentar, suami eh, berarti anak laki-laki waktu itu butuh. Iya butuh karena mereka menikah belum punya harta sendiri gitu saat. Iya, yang perempuan nggak butuh karena suaminya membiayainya kan ya. Iya benar. Alhamdulillah ibu. <laughs> ibu Lami, cukup ibu Lami ya. Iya. Baik. Baik, saya jawab. Nanti dijawab, Umu. Jazakillah khair atas pertanyaan. Oh, jadi <laughs> demikian jawabannya. hanya akan dijawab. Bentar, <laughs> saya jawab lagi. akan dijawab, insya Itu saja pertanyaannya. Oh iya, nanti maksud yang saya tanya setelah nanti orang tua tidak ada lagi, Ustaz. Taib. Iya, iya. Taib, Om. Taib. Jazakillah khair. Itu jawabannya. Barakallah fiik. Iya, iya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ustaz. Iya. Baik. Uh, Rasulullah SAW mengatakan, Ittaqullah wa'dilu bain awladikum Rasulullah mengingatkan kepada setiap orang tua untuk bertakwa kepada Allah dan agar mereka berbuat adil terhadap anak-anaknya. Adil yang paling mendasar adalah adil dalam permasalahan pembagian harta, hibah harta. Selain juga adil dalam masalah kasih sayang. Rasulullah SAW dengan cucu beliau Hasan dan Hussein sampai pun ketika duduk satu di kanan satu yang kiri adil ya akhi <laughs> saya berulang mengatakan bila satu di apa kalau or, orang tuanya enak dicium gitu kan ya cium semua jangan satu dicium kalau tidak menyebabkan menjadi tidak adil sampai lampasan seperti ini ada elemen yang jarang dicium ini dia akan merasa rendah diri ini orang tua saya kenapa nggak pernah cium saya ya? Padahal sama-sama anaknya. Maka hendaklah orang tua perhatikan seperti ini. Sampai hal seperti itu diperhatikan dalam Islam. Apalagi permasalahan harta. Ya. ya. Maka perintah Rasulullah SAW, Ittaqullah wa'adilu baina uladikum. Bertakwalah kalian kepada Allah dan berlaku adillah terhadap anak kalian. Termasuk dalam perhatian, kasih sayang, sampai pun hibah harta. Ya. Sampai pun menghibahkan harta. Kabila dalam hal ini para ulama beda pendapat. Bagaimana adil dalam menghibahkan harta itu? Hah? Apakah juga adilnya dengan cara satu banding dua anak laki dengan anak perempuan? Ulama Syafi'i mengatakan demikian. Para ulama yang mengatakan tidak satu banding satu. Sebagian lagi mengatakan tergantung kebutuhan mereka di waktu itu. Hmm. Artinya yang cacat, yang sakit, yang lagi butuh, tentu berbeda dengan yang mampu, yang pintar, yang jenius, yang bisa mencari harta sendiri. Ya. Cuman perlu dibicarakan dengan pihak yang lain, dengan dengan adik-adik yang lain. Maka dalam kasus Ibu Lami tadi, wallahu taala alam. Ya. Karena Ibu Lami, orang tua mungkin melihat yang anaknya yang perempuan, suaminya yang menanggungkan. Tapi anaknya laki-laki dia menanggung kehidupan istri dan anaknya dia artinya cucu dan mantu, man, menantu namanya ya. Iya cucu dan mantunya dia dia yang nanggung nggak laki-laki ini tentu kebutuhan dia akan harta lebih besar daripada kebutuhan anak perempuan ini ya kalaulah orang tua memberikan yang laki-laki diberikan uang yang sama dengan anak perempuan tentu tidak adil lah seperti ini karena juga kan anak laki-lakinya menjadi susah maka hendaklah ibu lami dan wanita-wanita yang lain yang bila orang tuanya perlakukan seperti ini berbesar hati alhamdulillah anda tidak memberatkan orang tua alhamdulillah anda mendapatkan suami yang, yang memiliki pengertian yang baik sehingga dia tidak terlalu menuntut anda untuk memberikan harta dan sekalian memang tanggung jawab dia ha? memang tanggung jawab dia maka Allah telah alam bila memang kasusnya seperti yang saya jelaskan tadi karena orang tua melihat beban laki-laki lebih besar ya kemudian juga uh, tanggung jawab dia terhadap anak istri lebih besar ya maka tetap dibagi secara syar'i harta orang tua, tidak anak perempuan minta tambah dulu jatahnya dia seperti anak laki-laki, kemudian baru dibagi. Dan berbahagialah Ibu Lami bisa membahagiakan saudara-saudaranya. Alhamdulillah Anda mungkin tidak membutuhkan suami sudah mencukupinya. Ini kasihan saudara-saudara Anda yang dia membutuhkan biaya besar untuk membiayai dan menafkahi anak dan istrinya. Wabillahi taufik. Jazakallah khair. Demikian Ibu Lami, ya semoga Eh, mendapatkan pencerahan dari jawaban Ustadz dan Barakallah Fik. Kita berikan kesempatan berikutnya sebelum kami angkat dari pesan singkat. Masih via telepon, silahkan. Halo. Halo. Ya, dengan siapa? Assalamualaikum, halo. Bapak. Halo. Ya, halo Pak. Assalamualaikum. <clears throat> Selamat pagi, Roja Siti. Ya. Eh, Assalamualaikum, Bapak. Dengan siapa di mana? Dan selamat pagi, Pak Ustaz. Dengan siapa, Bapak, di mana? Uh, uh, sebelum saya lanjut, mungkin tidak terlalu berlebihan saya perkenalkan nama saya Aldi dari Kendari Sulawesi Tenggara. Pak Aldi, baik, baik, silakan Pak. Uh, saya mau tanya ini Pak Ustaz uh, mengenai diharamkannya babi terhadap umat Islam. Iya. Yeah. Karena sampai sekarang tidak ada satupun ulama yang memberi jawaban saya yang memuaskan untuk saya. Uh, yang pertama ada satu uh, ulama saya pernah tanya kenapa babi itu diharamkan oleh umat Islam. Jawaban yang dia berikan uh, katanya pernah suatu ketika ada ada sahabat Rasulullah datang bersilaturahmi kepada beliau di rumah beliau. Nah, jadi ketika Rasulullah menanyakan, e, menyuguhkan daging babi kepada sahabat beliau tersebut, ah, istri beliau mengatakan daging babi itu sudah habis. Padahal sesungguhnya istri beliau ini Uh, memang uh, mempersiapkan buat beliau supaya jangan dimakan oleh sahabatnya karena daging babi ini katanya uh, sungguh lesat enak. Paldi. Halo. Nah, ketika Paldi. Halo Paldi. Halo Paldi. Keti, ketika Paldi, Uh, Sahabat beliau pergi. Paldi. Bapak bisa dengar sahabat, Pak? Uh, halo. Baru sahabat beliau, eh baru istri. Mohon maaf Pak Adi, eh, kita tidak bisa lanjutkan pertanyaannya dan kami sampaikan kembali bagi para pendengar dan pemirsa TV Roja terkait dengan pembahasannya secara khusus saja ya, dalam pembahasan muamalat Pak Aldi dan juga yang lainnya atau waris. dan warisan ya silahkan dan terkait dengan masalah yang sifatnya fikih atau yang pembahasan lain mungkin bisa ditanyakan di lain waktu dan kesempatan pada kajian-kajian interaktif. Taib kita uh, biar lebih luas faidahnya dan secara khusus kita angkat pertanyaan terkait dengan waris dan uh, muamalah. Taib. Kami angkat pertanyaan dari pesan singkat yang sudah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ustaz saya uh, adalah pedagang. Taib. Saya dulu ad- dulu saya pedagang dan ada sales yang menitipkan barang senilai 242 ribu. 242 ribu akan tapi saya menitipkan uang di tetangga saya untuk bayar sales itu karena saya mau pulang kampung. Baik. Sampai sekarang sales itu tidak mengambil harga barang tersebut. uh, lama, dan sudah tujuh tahun silam, Sat. Baik. Dan uh, mohon dijelaskan bagaimana kondisinya. <clears throat> Iya. uh, dari mana yang bertanya ini? Siapa? Dari Misdar, Pak Misdar ditarakan. Masya Allah Kalimantan. Enak. Masya Allah. Allah barik. Ya, tanyaannya beliau seorang pedagang. Lalu kan ada satu halangan haja beliau ingin keluar kota dan menitipkan uang hak dari pemasok barang ah. sebanyak 242 ribu kepada tetangganya yang pada saat dia datang akan diserahkan. Yeah. Ternyata pemasok barang ini sampai sekarang tidak datang dan sudah berlalu tujuh tahun. Nah, Maka uang ini mau diapakan? Itu pertanyaannya. Yeah. Kisah yang sama diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam sahihnya asal dari Ibn Mas'ud. Bahwa Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu beliau membelikan boleh membeli budak dari seseorang. Orang datang kemudian dia tawarkan budak dan dibeli oleh, oleh Ibn Mas'ud. Lalu Ibn Mas'ud memilih budak itu dan membawa ke rumahnya. Lalu mengatakan, tunggu sebentar, aku akan mengambil uang. Masuk masuk rumah, budak kan harganya tidak murah, mungkin sekitar 800 dinar, 900 ribu. Itu kan ngitung dulu uang kan? Iya. <laughs> hitung, hitung 800 saya makan waktu. Belum lagi ditimbang. Iya. Karena ini uang emas. Nilainya ada pada zatnya, ya. Sehingga kurang sedikit kurang nilainya. Beliau timbang karena lama beliau menghitung dan nimbang. Allah telah alam itu yang jual pergi dan tidak mengetuk juga. Hmm. Ya, kalau anda kira-kira siapa ini yang jualnya? Malaikat paling ya, <laughs> sedekah untuk saya gitu ya. Malaikat yang jual sedekah tidak. Bin Abbas ketika keluar tidak menemukan orang tadi, beliau beritahukan selama satu tahun. dia Diumumkan selama satu tahun. Setelah satu tahun tidak ada juga, maka dia mengatakan, Ya Allah, itu adalah uang si Fulan yang dahulu dia jual budak kepada saya, saya dapatkan budaknya, uangnya belum diambilnya. Maka ini uang-uang dia aku sedekahkan atas nama dia. Ya. Ibn Qayyim juga meriwayatkan hal yang sama tentang seorang yang menanyakan kepada beliau dalam kasus beliau mengambil uang harta rampasan perang. Ini kan milik semua ikut perang. Keuntungan dari rampasan perang. Maka kepada siapa akan diserahkan lagi setelah dicurinya? Maka Ibn Qayyim mengatakan, sekalipun eh, anda tidak mengetahui ini milik siapa, Allah mengetahuinya. Maka sedekah kepada fakir miskin. Maka jawaban yang sama wallah taala alam kepada Pak Aldi nah, di Kendari ya. Iya. Uang yang dua ribu tadi, karena sudah tujuh tahun orang yang tidak datang juga, maka sedekahkan atas nama orang itu. Berikan kepada fakir miskin, ya, bahwa ini adalah sedekah atas nama orang yang memasok barang tadi. Wabillahi taufiq. Jazakallah khair demikian. Eh, maaf Pak Misdar tadi. Pak Misdar. Pak Misdar ditarakan para eh. kalafik Pak dan kami akan satu pertanyaan saja Pak ya. Kemudian pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suami saya sudah meninggal dan ibunya masih hidup. Saya menempati rumah yang dibuat ibu mertua dan sedikit uang suami. Saya saya Suami saya sudah meninggal. Suami saya meninggal. Taib. Dan uh, beliau tinggal bersama ibu suami, mertua. Di rumah yang dibangun oleh ibu mertua dan juga ada saham dari suami. suami. Pertanyaannya, apakah saya uh, uh, dan tanah masih atas nama ibu mertua, tapi kami sudah memperbaiki yang tidak sedikit jumlahnya. Apakah saya masih mendapatkan hak warisan? Iya. Cukup. Cukup. Pertanyaan, <laughs> apakah saya mendapatkan hak waris? Iya, dapat hak waris. Hak waris suami, ya sebesar uh, saham suami dalam rumah tersebut. Baik, pertanyaan berikutnya dari hamba Allah. Bagaimana hukumnya jika menerima hadiah sebuah kendaraan dari bank konvensional, Ustaz? Jika tidak boleh, bagaimana solusinya? Sedangkan mobil tersebut sudah saya terima. Uh, dari bank konvensional hadiah ini adalah imbalan dari apa? Dari tabungan anda kan ya, atau deposito anda. Hmm. Maka adalah anda akadnya meminjamkan uang kepada bank tersebut. Hadiah yang diberikan oleh pemberi, eh, penerima pinjaman adalah riba ya maka ini akadnya adalah riba wallah taala alam uang tadi tidak uh, mobil tidak halal hmm. anda jual jangan berikan lagi kepada bank tadi hmm. nah kalau anda kembalikan kepada bank memperkaya bank ini dikatakan oleh Ibn Qayyim kalau saya tidak salah bila seorang wanita yang berzina dengan seorang laki-laki lalu pihak laki-laki ini memberikan mahar zinanya uang dari hasil zina sekian puluh juta umpamanya kemudian wanita ini bertaubat maka jangan berikan uang puluhan juta ini kepada laki-laki itu lagi. Karena dia bersina lagi <laughs> dengan perempuan yang lain. Ah, lalu uang ini ya berikan kepada fakir miskin. Ya. Bila kasusnya andai dia adalah fakir miskin sendiri seperti uh, yang bertanya tadi yang mendapatkan dia tidak fakir miskin, maka halal untuk dia. Kalau tidak, gunakanlah mobil tadi untuk seperti umpamanya uh, keperluan fakir miskin, kalau ada panti atau sarana kaum muslimin yang butuh mobile mobil menggunakan. Kalau tidak jual mobil itu, uangnya berikan kepada fakir miskin. Mungkin lebih baik. Allah taala alam. Baik, kalau kertas atas penjelasannya demikian Bapak yang bertanya, Mbak Allah barakallahu fiik. Pertanyaan dari Bapak Abdullah di Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mendapatkan kajian untuk uang uang riba tidak boleh disalurkan kepada amal-amal ibadah. Bagaimana kalau saya berikan kepada orang yang berhutang dan dia tidak mampu atau memberikan buku-buku untuk perpustakaan di masjid. Apakah ini uh, diperbolehkan? Jazakallah khair. Allah Boleh. Memberikannya untuk uh, amal perbuatan khair, perbuatan sosial untuk kaum muslimin. Boleh seperti Ibn Mas'ud tadi. Beliau mensedekahkannya kepada fakir miskin. Beliau mensedekahkannya kepada fakir miskin. Maka boleh Anda jual kemudian uangnya diberikan kepada fakir miskin atau untuk kemaslahatan kaum muslimin. Uang riba ini Ustaz. Iya. Iya. Alhamdulillah itu. Segala khair dan kita berikan kesempatan kembali via telepon di 0218236543. Silahkan. Taib, halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Dengan siapa bapak di mana? Pak Andi di Batang, Jawa Tengah. Pak, Pak Andi di Batang, silahkan Pak. Jawa Tengah Pak ya? Iya. Oh iya Jawa Tengah. Ustaz ini mau nanya masalah saya usaha ayam potong. Ya. ya dalam usaha itu saya itu apa namanya perjanjian ya saya hanya menyediakan kandang. Sementara dari PT menyediakan anak ayam, pakan, dan obat-obatan semuanya. Hanya saya hanya menyediakan kandang. Ya. Tetapi ya. yang awal mengurus siapa? Bagaimana Ustaz? Ya mengurus beri makannya, kemudian iya, bersihkan saya, kandang. Saya, saya yang punya kandang, saya hanya menyediakan kandang. Dia hanya bibit, kemudian pakan dan obat-obatan, kemudian kandang mengurusannya itu antum. Saya. Baik, terus. Ya, tetapi di awal itu ada perjanjian. Perjanjian gimana, nah, Pandi? Bahwa nanti setelah 35 hari kan panen. 35 hari panen, terus? harganya ditetapkan sama PT harganya ditetapkan di awal nanti ayamnya saya beli dengan harga sekian nah nanti saya hanya mendapatkan sisa dari semuanya itu maksudnya dari penjualan ayam dipotong dipotong itu dipotong pakan ah, ah. hasilnya sisanya saya yang mendapatkan gitu Ustaz. Apakah bentar, bentar dia menjualnya bagaimana kan tuh? Ah, PT-nya itu nanti kalau sudah panen si PT ini akan membeli dengan harga yang telah ditentukan di awal. Harga dari awal. Nah, harga ditentukan di awal sebelum sebelum ayam masuk kandang. Berapa harganya? Harga jauh lebih murah daripada harga pasar pada waktu penjualan atau bagaimana? Iya. Tidak, itu harga sudah ditetapkan nanti harga walaupun harga pasar tinggi, harga pasar iya, turun. Iya, saya. Pada hari ini menetapkan harga per kilonya, ha? di waktu itu nilai harga normal di hari itu atau lebih mahal atau lebih murah? Ya harganya tidak tidak ikut harga pasar Ustaz. Hanya harga kandang, harga kandang sama harga pasar kan lain. Ya, Terus harga, <laughs> maksud saya harga pasar untuk di kandang gitu loh, bukan harga kandang untuk di pasar. Harga ya, pasaran oh. itu maksudnya nilai pantasnya berapa waktu itu per kan- di kandang? seumpamanya harga di pasar hari ini dua puluh ribu. Ya. Di kandang? Di kandang lima belas ribu. Ah ya lima belas ribu. Ya, nah, tetapkan nah, tapi, hari per ha, nilai per hari itu atau bagaimana? Iya nanti ya nanti setelah dia nanti gimana ya? Harga belum ada ketetapan. Bagaimana saat? Belum ada ketetapan harga pada waktu di awal ditentukan tadi. Iya waktu iya belum ada tentu ketetapan harga dan nanti setelah panen Baru dia dibuat harga. Dia membuat harganya di depan. Maksudnya perjanjiannya itu sebelum ayam masuk ke kandang. Si PT ini sudah menetapkan harga dulu dengan saya sudah. Berapa harganya? Pokoknya harganya lima belas ribu. Eh, itu memang normalnya pada waktu belas ribu. Iya, nah eh. nanti ya. setelah 35 hari ayam panen. Ya. Nah, ya PT uh, membeli dengan harga segitu walaupun harga pasar itu tinggi ataupun rendah gitu loh Ustaz. Iya iya tanya tanya. Ya gitu aja maksudnya itu tuh boleh apa enggak menetapkan harga di awal? Iya Pak. Uh, ya Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Pak. Iya. Allah Ustaz. Uh, Pak Andi menanyakan tentang bentuk kerjasama salam ada dua akar di sini gabung. Pertama salam, kemudian kedua adalah e, pemeliharaan hewan. Pemeliharaan hewan. Yaitu saya berikan kepada Anda, saya memangnya berikan kepada Anda. Anda memiliki kandang dan yang mengelola. Saya hanya memberikan bibit dengan pakan dan obat-obatan. Ya. Kemudian dari awal ini kerjasama kan ya. ya nah, untuk anda bagaimana lupa saya untuk anda bagaimana? Harganya sudah ditetapkan di awal. Harga sudah ditetapkan dari awal. 15 ribu. 15 ribu per kilo. Hmm. Terus untuk anda berapa? itu saya berapa? Uh, setelah dikurangi dari biaya bibit obat pakan sisanya. Sir. Sisa obat pakan adalah milik anda. Ya. Berarti saya akan dapat apa? Uh, eh, ya penetapan harga ayam. Sir. Jadi dijual kembali ke antum ayamnya dengan harga yang ditetapkan. Dijual ke saya atau jual ke pasar? Dijual kembali ke antum. Ustaz. Ditetapkan sesuai dengan harga yang telah antum tetapkan sebelum ayamnya masuk kandang. Baik. Pak Andi tertanyakan lagi pekan depan ya. Baik, <laughs> Baik. Jelas Pak Andi ya. Jazakallah khair. Dan Pak Andi mungkin bisa ditanya Atau hubungi kembali. di nomor handphone saya 081380767270. nanti akan ya. disampaikan Pak Andi bisa hubungi layanan informasi Radio Roja nanti untuk mendapatkan nomor telepon Ustaz secara khusus. Jazakallah khair. Baik, kita angkat kembali via telepon silahkan di 0218236543. Halo. Iya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, umur di mana? Saya Umu Givari di Sidoarjo, Ustaz. Baik, silahkan Umu. Uh, mau menanyakan, uh, bagaimana dengan uh, hak waris bagi anak yang sudah istrinya dicerai? <clears throat> Jadi misalnya begini, uh, bapak saya sebelum menikah dengan ibu saya sudah pernah menikah dengan seorang perempuan lain. Yeah kemudian punya anak satu, kemudian e, bercerai. Ya. Kemudian selanjut itu Berarti e, itu saudara sebapak dengan ibu kan ya? Ibu yang bertanya, betul. berarti saudara sebapak ibu kan ya? ya. Betul. Jadi anak-anak bapak saya ya itu. Ya. Kemudian cerai dengan istri pertamanya, selanjutnya menikah dengan e, ibu saya. Ya. Nah, e, nanti bagaimana hak waris dengan anak yang istrinya sudah dicerai. E, kalau bapak saya meninggal. Maksudnya warisan dari bapak kan ya? Iya betul. Iya, tetap nah, cukup ibu. Terus ada lagi? E, dan bagaimana ketika istri ini menikah lagi dengan suami eh, yang baru? Apakah anak ini masih dapat waris dari e, bapaknya bapak. yang yang baru itu? Ya. Itu aja dulu Ustaz. Ya. Ya, jazakallahu khairan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair Om Ghifari di Sidoarjo. Ya, pertanyaannya, seorang laki-laki memiliki dua orang istri. Nah, Ustaz. Hah? Kemudian dicerai satu. Uh -uh. Apakah dan ya. masih ada anak dari ya, istri pertama? Istri yang dicerai tersebut. Ya. Apakah dapat waris tetap? Anak tetap selama-lamanya anak. Walaupun ibunya ini sudah diceraikan Nah, walaupun istri sudah diceraikan, tapi status anak tetap anak dari suami tersebut. Kapanpun juga. Maka mereka tetap dapat hak waris. Maka mereka tetap, ada pun perempuan yang istrinya yang sudah dicerai, tidak. Selesai iddah, dengan syarat selesai setelah dicerai, iddahnya selesai, maka tidak ada saling mewarisi lagi. Tapi untuk anak, iya. Anak-anak dia selama-lamanya. Dan ketika menikah dengan suami yang baru, tetap mendapatkan juga kalau suaminya yang baru meninggal. Tadi ditanyakan ada dua. Kalau suami istrinya ini nikah lagi dengan eh, laki-laki yang lain, berarti status anak ini bukan anak suaminya itu. Benar. Nah, anak tiri. Anak Benar. tiri tidak menerima waris wabillah itu. Baik. Demikian. Kecuali kalau hibah atau besar. hadiah iya. dari ya. ya. Tapi demikian umur Gifari terkait dengan warisan maka uh, mudah-mudahan bisa dapat difahami. Jazakillah khair. Kita angkat kembali via telepon. silahkan di 021 823 6543. Ya, halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa umur di mana? Firliana di situ, Bondo. Baik, silahkan. Siapa Ibu? Bu Firliana. Eh, Firliana. Bagaimana kalau orang yang bayar utang terus orang itu ngambil dari uh, dari riba, uang riba gitu? Eh, Apakah dia yang... berhutang kepada Ibu? Hah? Ya. Dia berhutang kepada Anda umpamanya ya. Iya, terus ngambilnya dari uang riba. Iya. Iya, terus gimana itu uh, yang untuk uh, saya itu gimana? Ibu tahu bahwa uh, dia bayar pakai uang riba? Iya. Ibu tahu bahwa dia bayar pakai uang riba? Iya. Dari mana ibu tahu? Uh, jadi dia sudah meng mengatakan sendiri pada saya. Apa kata bahwa dia? Bahwa saya ngambil dari riba, iya. Ngambil dari riba itu maksudnya minjam uang ke bank? Bukan, uang biasa ya di sini kan kebiasaan sudah ngambil uang riba di rumah-rumah itu Pak Ustaz. Maksudnya gimana ngambil uang riba <laughs> di rumah-rumah Ibu? Itu apa bunga apa tuh uang bunga, uang bunga di rumah-rumah ah, itu. Di di barat itu yang bunganya begitu? Iya. Ya, baik. Tay. Itu saja Terus, Ibu. gimana itu saya menerima uang itu? Iya, baik. Ibu nah, katakan kepada dia. Itu uang saya itu. Ibu. Ibu katakan ya. kepada dia, saya berikan kepada Anda bukan uang riba uang saya yang halal. Iya. Maka berikan kepada saya uang yang halal juga, jangan yang riba. Iya. Ya. ya Cukup. Ya, itu gimana saya menerima uang dari dia gitu. Sampaikan Haram kepada dia. Gitu. Taib, Umu. Ya, itu saja. Makasih, Ustaz. Allah beri fiik, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Uh, dalam kasus ditanya ke Bupiliana ini, Syekh Ibnu Taimiyah pernah mengatakan bahwasanya uang riba itu adalah uang yang ya maka tidak boleh tidak bisa digunakan untuk belanja untuk bayar hutang dan lain-lainnya hmm. maka walaupun dia bayarkan dengan yang ribanya katakan jangan yang dengan bunganya anda bayar dia hanya melakukan riba dengan yang lain bayar dengan pokoknya kepada saya tapi kalau emang sengaja dia mengatakan ketika bayar hutang ini nih bunganya saja ini sudah sekitar sama dengan hutang anda yang saya ambil ini bunganya untuk anda hmm. Walaupun memang tidak dipisahkan dalam uang tadi. Uang tadi kan tidak dipisahkan mana yang bunga tidak. Kalau dia menyatakan ini yang bunganya, jangan diterima. Karena yang saya berikan dulu kepada anda adalah uang saya yang halal. Ya, kembalikan kepada saya yang halal. Tapi kalau dia diam saja, walaupun anda tahu bahwa dia melakukan riba, ah, meminjamkan uang dengan berbunga, dia bayar ini uang utang saya bayar. Hah? Saya habis narikin hutang dari orang lain kan kemungkinan juga ada hutang ribanya kan ya. Tapi kan juga kemungkinan ada pokok modal dia, kok uang yang dipinjamkan yang halal. Maka kalau dengan demikian halnya, insya Allah tidak ada masalah. Baik. Wabillahi taufiq. Baik, barakallah, jazakallah, harusat. Dan demikian Ibu Filiana, ya kita berikan kesempatan kembali masih di via telepon di 021-823-6543, Silakan. Halo. Iya, silakan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Dengan siapa di mana? dari Ibu Ida di Lombok. Silahkan Ibu Ida. Lombok. Gini, saya punya ibu, eh, punya bapak. <clears throat> Iya. Terus bah, kakek saya ninggalkan sawah sama rumah. Terus bapak saya meninggal. Hmm. Meninggalkan uh, seorang anak dan seorang uh, putri, seorang laki-laki. Terus ibu saya nikah lagi. Hmm. Bagian dari bapak saya uh, warisan yang seperlapan itu, Ya. diwariskan kepada anaknya. Anak yang mana ibu? Yang kepada anaknya yang baru nikah itu. Eh. Yang eh. sebagian seperlapan, Uh eh. -uh. Diserahkan semuanya apa itu boleh? Tidak boleh. Jelas Ibu. Itu itu iya. warisan dari kakek saya, bukan bukan bukan Dono gini. Ya tidak boleh Bu dia wariskannya. Ibu sebentar. Oh, kalau sesuatu ada pertanyaan. Huh? Silakan. Silakan Ibu. Baik. terputus sepertinya. Silakan. Saya kira cukup jelas. Ya, pertanyaan Ibu Ida dari Lombok tadi bahwa seseorang meninggal. Ya. Kayaknya meninggal dan memiliki anak laki-laki. Anak hmm. laki-laki ini punya istri, punya anak dua, satu laki-laki satu perempuan. Ya. Hah? Itu kasusnya kan ya. Kakek tadi mewariskan sawah dan lain-lain kepada anaknya. Anak terima waris. Kemudian anak ini membagikan hak kepada istrinya. Suaminya meninggal. Ketika dia meninggal tadi dia mendapat istri dapat seperdelapan kan ya. Benar. Hak seperdelapan ini kemudian istri ini nikah lagi kan. Ya. Kemudian hak seperdelapan ini dibagikan kepada siapa? Ke anak yang baru. Sah semuanya. Anak ini juga anaknya dia. Iya, Kalaupun ada anak tadi suami yang baru, tetap anaknya dia juga, anak dari istri ini. Maka kalau ada anak ditambahkan kembali jumlah anak. Ya. Bila dia menghibahkan kepada anak dari suami yang kedua, dihibahkan sebelum dia hidup, ini ambil dan serah terimakan tidak ada masalah juga. Boleh, Boleh. Diserahkan semuanya, ya. Semuanya hibah emang nggak butuh lagi. <laughs> Maka hibah terus kata Rasulullah SAW, terus katsir." Kalau berhibah sebaiknya sepertiga dan jangan lebih dari sepertiga. Sepertiga pun itu masih banyak kata Rasulullah SAW Jadi hanya diperbolehkan hanya dengan batasan tadi sepertiga iya. ya. saja ya. cukup Aisyah. Uh, eh, demikian Ibu yang Ibu Ida di Lombok yang bertanya dan ini mungkin pertanyaan kami terakhir di kesempatan pagi ini dan sebagai khitam Ustaz silakan. Ya, insyaallah Eh, pertemuan selanjutnya kita selesai waris dan insya Allah kita bahas dari kitab fikih yang lain insya Allah taala atau dari kitab yang lain dalam ilmu usul atau ilmu fikih atau ilmu syari'ah yang lain semoga Allah mudahkan dan kalaupun ingin bertanya tanyakan ke layanan tanya jawab roja ada kan ya ada sah. ya nanti biar kru roja yang uh, apa mengalihkannya kepada saya insya Allah nanti dijawab Semoga Allah memudahkan kaum muslimin untuk bertakwa kepadanya dalam permasalahan harta dan permasalahan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.